95 nominal Negara Semangat Musik Indonesia. Soal Bintang, berikutnya ini ada serial drama radio Sabda Pandita Ratu yang sudah memasuki seri ke-656 dan 657. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak bersama-sama serial Sabda Pandita Ratu. Saya Iva Bain, selamat mendengarkan. Thank you. Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Rose dan lain-lain. Teknik dan montase Ibing Arifin dengan sutradara Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu Kali ini dalam episode ke-22 dengan judul Bajang Condo Birowo. Dalam seri ke-656 ini, dengan para pemain, Norman sebagai Badrawati, Wenda Lubis sebagai Lare Angon, Jumali sebagai Wedung, Aris sebagai Saung Songo, Suryadin sebagai Wondok Geni, Herman sebagai Windu Pawoko, Naryo sebagai Lembu Lamatan, Siska sebagai Galuh Titis, dan Asdi Suhastra, pengantar cerita. Orang yang terluka yang bernama Wedung itu telah siuman kembali. Tubuhnya masih sangat lemah, dan hanya bisa berbaring miring karena luka yang diderita di punggungnya. Badrawati yang semula berpegang teguh pada keyakinan pur urusan yang terluka itu keadaan paman sekarang? Paman... Dadaku terasa sesak. Baiklah. Paman boleh bersyukur bertemu dengan kami. Tapi Kalau tidak, tentu akan mati. Dan barangkali mayat paman akan membusuk dan tidak akan diurus orang. Apalagi jika ditemukan oleh segerombolan serigala atau harimau. Akibatnya lebih buruk lagi. Ah, iya, Aku mengucapkan terima kasih. Uh, sebenarnya apa yang telah terjadi pada kisana hingga kisana Kudung mengalami nasib buruk itu? Aku oh, aku hanyalah orang yang bernasib sial. Aku tidak tahu apa-apa. Akan tetapi aku harus mengalami nasib seperti ini. Mereka bermaksud membunuhku karena aku mengetahui sebuah rahasia. <laughs> Mereka membungkamku agar aku tidak menyimpan rahasia itu. Oh. rahasia apakah itu? Bahwa mereka yang telah menculik dan menyembunyikan saudara seperguruanku yang lain, calon menantu guruku, namanya Sawung Songo. Maka berceritalah orang yang bernama Wedung itu meski dengan kalimat yang tersendat-sendat. Badrawati dan Lare Angon mengikutinya dengan seksama. Tersebutlah sebuah perguruan yang bernama Sekar Jati yang terletak jauh di sebelah timur Prambanan di sebuah perkampungan kecil yang bernama Juwiring. Dan pada suatu malam, Aku benar-benar tidak suka dengan sawung songo itu. Aku yang sedari dulu membangun angan-angan. Bagaimana caranya aku bisa memiliki gaya muncul dan dengan seenak menjeratnya dengan bujuk rayunya ke barat. Ah, kita tidak bisa membiarkan hal itu, Kang Gondo Keni. Kepalanya dengan kepalan tanganku ini. Debah keparat. Aku apa guru bisa begitu mudahnya menerima Sawung Songo itu menjadi muridnya? Hah? Hah? Lihatlah. Ah, bahkan perhatian guru kepada Sawung Songo nampak berlebihan. Sawung Songo sering disuruh berlatih bersama dengan Kalau Titis. Hah? Keduanya bahkan sering berkuda bersama-sama. Sekarang setiap orang di sekitar padukuhan Juwiring selalu menyebut-nyebut sepasang anak muda. Sawung Songo dan Galuh Titis. Kakang Wondukni, hmm. kita harus melakukan. Melakukan apa, Windu Pawoko? Kita pancing Sawung Songo itu. Kita hajar hingga bawa belur. Hmm? Bagaimana kalau ia mengadu kepada guru? Nah, kita ancam akan kita bunuh supaya ia tidak mengadu kepada guru. Aku sependapat. Bagaimanapun juga, ulah Sawung Songo itu harus segera diakhiri. Bagaimana Kakang Kendi? Sebenarnya aku tidak akan peduli dengannya. Apakah guru pilih kasih kepadanya atau tidak? Aku tidak peduli. Guru akan menurunkan segenap ilmu. Jama satu hal. Ia tidak merebut galuh titis dari tangan. <laughs> Setiap kali aku dengan galuh titis, dada ini mendidih sekali rasanya. Justru itulah kakak. Nah, kita harus melakukan sesuatu. Betul. Sawung Song harus kita beri peringatan supaya ia tahu diri. Kalau dibiarkan, Kakang, ia akan semakin besar kepalanya. Ya, terserah memancingnya dan membawanya ke... Hah? Hah? Kita ajar dia hingga babak belur. Hah? Wondo Geni, Windu Pawoko, dan Lembu Lamatan ketika murid perguruan Sekar Jati itu dibakar amarah oleh kehadiran Saung Songo yang seolah-olah telah menyebabkan terabaikannya mereka bertiga. Terlebih-lebih Wondo Geni yang selama ini berangan-angan memiliki galuh titis, putri satu-satunya dari guru mereka, Ki Ajar Gelung Keling. Maka demikianlah, keesokan harinya, pada sebuah kesempatan, Windu Pawoko telah mengajak Saung Songo berbincang-bincang. Ada apa Kakang Windu Pamoko? Ah, aku ada keperluan denganmu. Aku ingin membicarakan sesuatu yang sangat penting. Soal apa itu? Ah, <laughs> tidak sekarang, tetapi nanti, tengah hari saja. Sempatkan untuk menemuiku. Hmm? Aku akan berada di bendungan kecil dekat tambak segaran. Bendungan dekat tambak segaran? Ya, <laughs> datanglah ke sana. Huh? Jangan sampai tidak datang. Ada urusan apa sebenarnya? Ya, nanti kau juga akan mengetahuinya. Ia memintaku menemuinya di bendungan dekat tambak segaran. Ada apa kira-kira? Apakah kau bisa menerkannya? Ah, uh, Bukankah Windu Pawoko selama ini menunjukkan rasa tidak senangnya kepadamu? Iya. Nah, tentu ada hubungannya dengan itu. Hati-hatilah. Aku tidak habis mengerti. Mengapa ia tidak senang kepadaku? Apakah aku Selama ini kau telah membutakan mata sampai Windu Pawoko mengundangmu untuk menemuinya di suatu tempat. Bisa dipastikan. Persoalannya tentu persoalan itu. Aneh. Iya, aneh sekali. Bukankah Kakang Windu Pawoko itu telah mempunyai seorang istri? <laughs> Windu Pawoko itu hanya yang berada di depan Saung Songo. Yang berada di belakangnya sebenarnya berkepentingan dengan siapa? Wondo Geni. sahabatnya itu dengan jantung yang berdegup lebih kencang. Bagi Sawung Songo, nama Wondok ini adalah sebuah nama yang mendebarkan, bahkan terasa tidak enak jika harus berurusan dengannya. Kau berkata sebenarnya, Bedung? Kau sahabatku. Untukmu aku mengatakan yang sebenarnya. Daripada kau, aku lebih banyak waktu untuk berada di antara mereka, sehingga aku bisa mendengar dan mengetahui pergolakan perasaan mereka. Pertimbangan itu, Saung Somo. Akan tetapi, jika aku suka kepada Galuh Titis, apakah itu salah? Bukankah Galuh Titis itu belum bersuami? Ia masih bebas. Ibaratnya belum ada pertanda janur melengkung. Siapapun berhak memilikinya. Mengapa Kakang Wondo Geni bisa bersikap begitu? Saung Songo, yang kau hadapi adalah orang yang dibakar rasa cemburu. Hati-hatilah dan pertimbangkan sebaik-baiknya setiap kau melangkah. <sighs> Baiklah, terima kasih. Apa yang dikatakan Wadung itu membuat Sawung Songo menjadi gelisah. Hatinya terasa berdesir ketika dia berpapasan dengan Wondogeni. Dia memang merasakan kilatan tatapan matanya yang sepertinya menyimpan dendam dan sirik yang tiada terkira. Sawung Songo menemukan kebenaran dari apa yang dikatakan Wedung sahabatnya. Hingga pada waktu yang ditentukan, Sawung Songo masih terus bimbang. harus mendatangi tempat itu. Jika aku ke sana, ibarat seekor ular mendatangi gebuk. Tetapi jika aku tidak datang, mereka tentu akan semakin marah dan bahkan aku bisa dianggap pengecut. Ah, bagaimana ini? Apa yang kau lamunkan, Kakak? Ah, kau diajeng? <laughs> Kau pasti melamun sampai tidak tahu kehadiranku. Melamunkan apa, Kakak? <laughs> tidak diajeng. Tidak ada yang aku lamunkan. Betul begitu? Mm -mm. <laughs> Aku ingin berkuda, kakak. Oh, siang-siang seperti ini? Iya, kenapa tidak? Temanilah aku. Kita berkuda ke arah barat, menuju ke Candi Prambanan. Uh, terlalu jauh, kalau Titis. Tidak terlampau jauh. Tanpa berhenti, kita akan sampai di perguruan Lem Tenggelam. Lagi pula, ayah yang memerintahkan aku untuk ke sana. Oh, untuk keperluan apa itu? Ayah mengendaki bertemu dengan Paman Haryo Panularan. Jangan banyak membantah, Kakang. Bersiaplah, aku juga akan mempersiapkan diri. Uh, iya, baiklah. Aku akan mempersiapkan diri. Demikianlah Saung Songo dan Galuh Titis kemudian berangkat berdua di bawah tatapan mata tidak senang dari Wondo Geni yang mendapatkan laporan dari Windu Pawoko. Badrawati dan Lare Angon mendengarkan cerita yang dipaparkan daun itu dengan seksama. Songo justru berkuda dengan Galuh Titis dan tidak mau datang ke tempat ini. Iya. Kepara. Undangan untuk datang ke tempat ini sudah aku sampaikan kepadanya, kakak. Akan tetapi, ternyata ia memilih untuk bersenang-senang berkuda dengan kalau tidak. Itu artinya ia benar-benar melecehkan kita. Ya, kita ini dianggapnya apa? Hah? Kita susul. Kemana arah mereka berkuda? Ke arah barat, kakak. Ayo ke sana. Ayo, kakak. komando Geni benar-benar merah padam, menahan kemarahan yang tiada terkira. Perbuatan Sawung Songo yang tidak mau datang ke bendungan di dekat tambak sekarang itu benar-benar membuat dadanya seperti mau meledak. Darahnya bagaikan mendidih dan bergolak. ditentukan Saung Songo tidak hadir di tempat yang telah ditentukan. Wondo Geni yang mendapat laporan dari Windu Pawoko, darahnya terasa akan mendidih. Cemburu telah membuat wajahnya menebal setebal dinding. Badrawati dan Lare Angon mengikuti kisah yang dipaparkan Wedung itu dengan seksama. Di Sawung Songo justru berkuda dengan galuh titis dan tidak mau datang ke tempat ini. Iya. Keparat. <laughs> Undangan untuk datang ke tempat ini sudah aku sampaikan kepadanya, Kakang. Hmm. Akan tetapi, ternyata ia memilih untuk bersenang-senang berkuda dengan galuh titis. Itu artinya ia benar-benar melecehkan kita. Kita ini dianggapnya apa? Kita susul! Kemana arah mereka berkuda? Ke arah barat, Kakang. Kita susul atau kita cegat mereka. Perbuatan Saung Songo benar-benar sudah keterlaluan dan tidak bisa kita biarkan. Ah, apakah sebaiknya tidak kau pertimbangkan lebih dulu Kakang untuk ini? Apanya yang harus dipertimbangkan? Apanya? Ah, jangan melakukan apa-apa selama bocah gila itu bersama-sama dengan Galuh Titis. Mengapa Lembu Lamatan? Mengapa? Ya, karena kau akan semakin jauh dengan gadis itu. Semakin tidak bersimpati kepadamu. Pertimbangkan sekali lagi, Kakang. Gila. Ya, kecuali jika kau memang telah siap untuk tidak akan mendapatkan dari situ. Wondo Geni terdiam sejenak. Matanya menerawang ke arah air yang sedikit meluap di bendungan tambak segarang. Kedua rahangnya terkatup rapat. Kemarahannya seperti tidak terbendung. Tetapi dia memang harus melihat kebenaran dari apa yang diucapkan Lembu Lamatan. bagaimana? Kau akan nekat? Kalau itu sudah keputusanmu, kami berdua akan berada di belakangmu. Bukankah begitu, Widu Pawoko? Iya. Nah, kau sudah mendengarnya, Kakang? Kau benar, Lembu Lamatan. Kita akan hajar Saung Songo di lain waktu. Ketika ia tidak bersama-sama dengan Galuh Titis. Akan tetapi, Aku tetap berkeinginan untuk mengikuti kemana mereka pergi. Untuk apa? Aku harus mendapatkan jaminan. Galuh Titis masih tetap seorang gadis yang suci, tidak ternoda. Aku tidak mau hanya mendapatkan sisa-sisa. <laughs> apa yang kau tertawakan? Apa? <laughs> kau tidak mau mendapatkan sisa-sisa? Padahal, apa saja yang telah kau perbuat? Hah? Pergaulanmu banyak dengan perempuan-perempuan nakal. Kau masih ingin mempersoalkan kegadisan orang lain. cerita yang menarik, Paman Lare Angwa. Iya. Yeah. Sayang sekali. Aku masih seorang anak-anak. Andai kata aku sedikit lebih tua, usiaku sama dengan Paman Lare Angwan, maka aku akan bisa menikmati cerita itu dengan lebih sempurna. <laughs> iya, kau memang masih anak-anak, Badrawati. Sebaiknya kau memang tidak usah mendengarkan cerita itu. Ah, Aku justru yang merasa kepentingan. ah, <laughs> ah, bagaimana kelanjutan cerita itu, Pak Udung? Terjadi perkelahian kah? Tatapan mata Wedung itu kembali menerawang. Sesaat lamanya dia memperhatikan pucuk candi Swambara Budura yang di dalam hitam malam itu nampak menyeramkan. Dan cerita itu pun kemudian kembali mengalir. lagi, Ajeng? Ayo kita mengadu balap. Siapa yang menang? <laughs> Siapa yang menang bagaimana? Tidak perlu pakai taruhan apapun. Pokoknya kita balapan. Iya, iya, Ayo, iya, iya. iya Sang manusia yang masih muda usia itu beradu balap, mengadu kecepatan berkuda, dan bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya. Kedua kuda itu pun kemudian melesat, keduanya saling mendahului. Perjalanan itu mereka tempuh dengan perasaan menyenangkan, hingga tidak terasa kemudian mereka telah sampai di dekat Candi Prambanan. Candi itu nampak menjulang megah, terpencil di sana itu, kita harus menyeberangi sebuah jembatan yang memang telah disiapkan oleh Paman Haryo Panularan. Hah, sayang, jembatan itu tidak kuat untuk dilewati kuda, hingga kuda kita harus kita tinggalkan di sini. Setelah mereka mengikat kuda-kuda itu pada sebatang pohon yang berada di dekat sebuah jembatan, mereka segera berjalan menuju ke rumah yang terpencil itu. Sungai yang baru saja mereka lintasi ternyata meliuk dan lewat di samping rumah. Galuh titis tersenyum melihat seorang gadis yang sebaya dengan dirinya nampak sedang mencuci di sungai itu. Melihat kehadiran Galuh titis, gadis itu nampak gembira sekali. Oh, <laughs> <laughs> Rupanya kau Kang Mbok Galuh Titis pantas. Pantas kenapa? Banyak perenjat berkicau? Bukan. Gambreng banyak mendengung tadi. <laughs> Masa yang menyongsongku gambreng? <laughs> Ayo masuk. Ya. Dengan ramah, gadis cantik yang bernama Tawang Alun itu mempersilahkan kedua tamunya masuk ke dalam rumah. Dan setelah berganti pakaian, Tawang Alun kembali menemui kedua tamunya. Galuh Titis segera memperkenalkan Sawung Songo kepada Tawang Alun. Di dalam hati, Sawung Songo terpesona oleh kecantikan gadis itu. Sebenarnya ada keperluan apakah Kang Bok datang kemari? Aku diutus ayah untuk menemui Paman Haryo Panularan. Kemanakah Paman Haryo pergi? Ayah sedang membedak di hutan. Itu kegemaran ayah, Kang Bo. Malam nanti mungkin ayah akan pulang atau besok pagi. Aku akan senang sekali jika Kang Bok mau menginap di sini sampai ayahku pulang. Ah, itu tidak mungkin, Aditawang Alun. Pesan apakah yang bisa aku sampaikan kepada ayah? Ayah menunggu kehadiran Paman Hario Panularan untuk membicarakan sebuah hal yang penting. Sayang sekali, ayah tidak menceritakan kepadaku apakah hal yang penting itu. Uh, akan aku sampaikan jika ayah pulang, Kang Bo. Iya, uh, dan kau, aku akan senang kalau kau juga datang. Aku akan mengajakmu mengelilingi padukuhan-padukuhan di sekitar Juwiring dengan berkuda. Wah, <laughs> sebuah tawaran yang menyenangkan sekali. Atau barangkali kau bisa mendahului bersama kami. Kau bisa meninggalkan sepucuk rontal kepada ayahmu. Tidak, sebaiknya aku akan menunggu ayahku saja. Aku akan datang bersama... Baiklah, jangan sampai kau tidak datang bersama ayahmu ya. <laughs> jangan khawatir, Kang Bo. apa yang kau lamunkan, Kakang Saung Songo? Apa? Kau nampak sedang melamunkan sesuatu? Anak Paman Haryo Panularan memang cantik. Kau sendiri juga cantik. Ah, ayo, kita beradu balap iya, lagi. Ayo, hiya, hiya, hiya, hiya. hiya. Sebagaimana saat berangkat, saat kembali juwiring itu pun mereka tempuh dengan kencang. Hingga tidak sampai dihului oleh datangnya gelap malam, mereka telah mendekati juwiring. Namun tiba-tiba dada Saung Songo berdesir. Dia segera menarik tali kendali kudanya. Ada apa, Kakang Sawung Songo? Lihat jauh di depan. Ada orang-orang berkuda juga. Tetapi mereka berhenti di tengah jalan. Hmm, apa peduli kita? Mereka tentu Kakang Wondo Geni, Kakang Windu Pawoko, dan Lembu Lamatan. Aku hafal dengan warna kuda mereka itu. Hmm. Apa peduli kita dengan mereka? Bukankah mereka juga murid ayahku? Songo merasakan jantungnya berdebar melihat tiga orang yang sedang menghadang jauh di depan. Namun dia harus memacu kudanya beriringan dengan Galuh Titis. Jarak yang jauh itu semakin lama semakin dekat dan semakin dekat. Dari mana kau, Adi Galutitis? Kami dari Prambanan, Kakang Wondogeni. Oh, Prambanan? Iya. Untuk keperluan apa kau ke Prambanan? Ya, aku sekedar ingin melihat ujung candi itu dari dekat. Hmm, candi Prambanan memang candi yang indah. Candi yang bagus, akan tetapi candi itu tempat pemujaan. Bukan tempat untuk ngenggar-enggar hati. Apapun urusanku di sana, itu urusanku, bukan urusan Kakang Wondogeni. Maaf, beri kami jalan. Aku harus segera menghadap ayah sebelum gelap tiba. Oh, tentu saja kami tidak akan menghalangi adik Galutitis. Akan tetapi, ya kebetulan sekali. Aku mempunyai keperluan dengan Sawung Songo. Ada ah, yang penting yang ingin kami bicarakan dengannya. Uh, pergilah mendahului. Biar Sawung Songo tinggal di sini. Untuk urusan apa? Ya, tentu sama dengan jawabanmu. Itu bukan urusanmu. Thank Bagaimana kalau titis? Apakah kau merasa keberatan jika kami ingin membicarakan sesuatu dengan Saung Songo? Aku tidak keberatan. Hmm. Kalau Kakang Sawung Songo tidak keberatan. Titis berdesir mendengar jawaban Wondo Geni. Tetapi Wondo Geni juga tidak kalah berdesir mendengar jawaban Galuh Titis. Saung Songo nampak bingung. Dia menatap Galuh Titis beberapa saat lamanya. Dan ketika dia menoleh pada lembu Lamatan dan Windu Pawoko, nampak kedua pemuda itu memandang dengan tajam kepadanya. bagaimana sikap Sawung Songo, dan bagaimana pula dengan Wondo Geni. Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa. Sahabat Bintang, baru saja kita menyimak Sabda Pandita Ratu untuk seri ke-556 dan 557. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Saya Ifa Bain, sampai jumpa